Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab uh, Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Pembahasan tragedi kisah apa? Huh? Kisah apa kemarin? Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu dikenal dengan apa? Bayah tahta syajarah. Berbayah di bawah pohon. Pohonnya kemarin apa namanya? Muhammad Ridha. Pohon samurah. Paham ya? Pohon samurah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok sampai kaum muslimin berbayat? Diajak bayat Rasulullah kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang genting gitu loh ya. Ada sesuatu yang genting dan sesuatu yang membuat kaum muslimin kaget gitu loh. Apa? Terjadi apa di situ? Kok sampai mereka bayat? Eh, barakallahu fikum. Antum ahaba eh, Mu'ad, apa yang terjadi? Kok sampai Rasulullah mengajak biat para sahabat? Kenapa? Terdengar kabar dibunuh. Ewa, eh, simpel aja. Paham ya? Karena terdengar kabar sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Utsman Affan itu dibunuh sehingga nggak kembali lagi. Padahal Utsman Affan waktu itu kan diutus oleh Rasulullah, diutus untuk menemui menemui apa orang-orang nam musyrikun, eh, orang musyrikun atau kufar Quraisy agar apa? Agar menegosiasi untuk umroh. Ya kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau beliau sediakan silahkan tafadhal, tawaf pun enggak masalah. Tapi beliau enggak mau sunnah afan kalau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua kan terjadi sebelum apa? Sebelum terjadinya apa? Suluh Al-Hudaybiyah kan itu. Terjadinya ini, utusan ini sebelum terjadinya Suluh Al-Hudaybiyah. Kemarin sudah kita lewati kan? 6 apa? Wa kana qabla wuqu'i hadzal sulh Eh, sebelum terjadinya perdamaian Al-Hudaybiyah, nah barakallahu fikum Rasulullah sempat mengutus Utsman bin Affan. Paham ya? Nah, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa, bulan apa? Ihsan. Perjanjian Hudaybiyah sudah kita lewati kemarin. Nah, sebelumnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan Nah, kemudian kedepannya ada perdamaian dikenal dengan perdamaian dikenal dengan apa? Sulh Hudaybiyah. Bulan apa? Tahun berapa? Tahun 6 Hijriah bulan apa? Dzulqa'dah. Berapa jumlahnya yang ikut? enam waktu itu ikut, ingin ikut berangkat umroh tapi ternyata tertahan, dilarang oleh orang-orang musyrikun. Jumlahnya berapa kemarin? Ah Taufik Hah? Berapa? Berapa jumlahnya, Bang? Kurang lebihnya 1400. Nah, barakallahu fikum, Naam kaum muslimin. Tapi ternyata dihalang-halangi. Disitulah kita sudah kita lewati kemarin ya, terletak disitulah orang-orang muslimin merasa terdolimi. Karena dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang gak sabar luar biasa. Nanti disebutkan sampai sebagian para sahabat saling baku hantam bayangkan. Karena sedih Kenapa kok Rasulullah mau gitu loh menerima menerima menerima syarat yang menguntungkan mereka, tapi ternyata dibalik itu semua ada hikmahnya nih itu yang Rasulullah mau. Faham ya? Jadi Rasulullah itu Abdullah wa Rasulullah itu loh, hamba Allah dan utusannya, yakin kepada Allah taala. Faham ya? Kan sudah kita mati, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar kan dibalik itu semuanya kebaikan. Karena enggak lama kemudian apa? Nah barakallahu fikum, nah Inna fatahna laka fathan mubina. Itu bukan Fathu Makkah ya itu ya. Itu yang sahih adalah Fathu Hudaybiyah. Paham ya? Kemudian enggak lama kemudian barulah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Fathu Makkah. Paham ya? Nanti disebutkan kisahnya. Kita lanjutkan barakallahu fikum setelah beliau Nam al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi menyebutkan hadis keutamaan orang yang ikut Baitul Ridwan. Keutamaan orang yang ikut apa? Bai'atul Ridwan, la yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta syajarah an Orang yang ikut bayat di bawah pohon tidak akan masuk neraka. Masya Allah. Di bawah pohon. Pohon apa tadi namanya? Naam Ahmad Samurah. Ya, naam. Kita lihat bawahnya itu barakallahu fikum perhatikan walamma faraghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min maqad min muqadatil musyrikin kama qaddamna dan tatkala Rasulullah SAW telah selesai, eh, telah selesai memenuhi apa yang diinginkan oleh musyrikin, ketetapan yaitu perjanjian Hudaybiyah sebagaimana sudah kita lewati kata beliau, syara'a fit tahallul min umratihi kemudian beliau memulai tahallul eh, mulai untuk apa untuk apa amalan untuk apa keluar dari apa dari umrohnya. Wa amaran nas kemudian Rasulullah perintahkan manusia dengan hal tersebut. Fasyaqqa alaihim tapi mereka merasa keberatan. Paham ya? Karena Rasulullah apa perlunya? Sedangkan para sahabat mungkin masih masih pengennya lama gitu ya. Nah, fasyaqqa alaihim akhirnya berat mereka. Wa tawaqqafu mereka berhenti enggak mau tahallul mereka. Rasulullah marah. Nah, kita lihat dulu. Raja'an roja apa? Na barakallahu fikum naskhihi. Nah, karena berharap semoga syariat itu dihapus. Paham ya? Maksudnya itu Kok secepat itu gitu loh. Tapi Rasulullah kan harus diikuti gitu loh. Rasulullah SAW tahalul mereka para sahabat sebagian enggak mau. Berat. Fa Nabi sallallahu alaihi min dzalik akhirnya dengan sebab itu Rasulullah marah. Fadakhala ala Ummi Salamah kemudian Rasulullah masuk Nam bertemu Ummu Salamah faqala lah dzalik kemudian Rasulullah berkata kepadanya mengenai hal tersebut. Faqalat akhirnya Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj anta ya Rasulullah." Keluarlah engkau ya Rasulullah. Fadbah hadiyak. Sembelihlah enam hewan sembelihanmu, wahlik ra'sak dan cukurlah rambutmu, wan nas yatba'unaka ya Rasulullah. Manusia pasti akan mengikuti wahai Rasulullah. Akhirnya fa kharaja fa fa'ala dzalik Rasulullah keluar dan melakukan hal tersebut. Nam fa badaran nas ala muwafaqatihi. Akhirnya langsung manusia bersegera mengikuti mencocoki apa yang Rasulullah lakukan, ngikutin. halaqu kullahum. Mereka semuanya pun mencukur rambut. Paham ya? Mencukur bersih. Nanti ada taksir. Taksir itu cuma memotong mendekkan, mengurangi rambutnya, enggak bersih. Nah, kita lihat sini, illa Utsman bin Affan wa Abu Qatadah, Al-Harits ibn ibn Rib'i, kecuali dua orang. Utsman bin Affan sama Abu Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i. enam kedua sahabat tersebut fa innahuma qassara. Mereka berdua Nah barakallahu fikum tidak mencukur habis rambutnya cuman memendekkan. Paham ya? Ya wa na'am. Dzakarahu Suhaili fi Raud Al-Unuf. Ini kitab nama kitab. Kesimpulannya kalau fiikum di sini Rasulullah SAW sempat marah karena para sahabat tidak mau mengikuti apa ketika Rasulullah tahallul. Akhirnya Rasulullah benar-benar keluar langsung mempraktekkan apa yang diusulkan oleh Ummu Salamah tadi. Terjadilah apa yang terjadi. Eh, para sahabat mengikuti perbuatan Rasulullah SAW kecuali dua sahabat tadi itu. Wakada kada ba'dhum tulu ba'dan ghamma. tentang ini. Sebagian mereka hampir membunuh sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena sedih. Kenapa sedih? Kenapa kok Rasulullah mau menerima syarat yang apa? Yang dohirnya merugikan kaum muslimin itu loh. Syarat sulh Hudaybiyah. Kan dohirnya merugikan kan? Tapi kenapa Rasulullah mau itu loh? Sehingga para sahabat pun merasa kita kan benar, kita kan yang di atas salah hak gitu loh. Kok malah menerima nurutin syarat mereka gitu loh. Kita lihat. Li'annahum yarawnal musyrikin qad alzamuhum bisurutin kama ahabbu wa ajabahum sallallahu salam ilaiha. Kenapa kok saling baku hantam? Hampir-hampir mereka saling baku hantam, saling membunuh dikarenakan sedih. Kenapa demikian? Dikarenakan kaum muslimin memandang orang-orang musyrikin itu, mereka meletakkan syarat-syarat sesuai, sesuai dengan apa keinginan mereka. Memang benar kan syaratnya? Kalaupun umrah cuma tiga hari, nggak boleh lebih. Itu pun nggak boleh bawa senjata, tampakkan senjatanya, ya nggak? Kemudian warakallahu fikum, enam tahun depan kalau mau, mau umrah, nggak boleh tahun tersebut. Paham ya, suruh pulang lagi tahun depan baru bisa. Gencatan senjata hudnah selama 10 tahun, ya enggak? Kalau ada orang musyrikin yang ikut Rasulullah membalikkan ke orang-orang musyrikin. Paham ya? Nah, kemudian apa barakallahu fikum kalau ada dari kalangan muslimin yang ikut orang musyrikin enggak boleh dibalikkan. Kan mendolimi seakan-akan ya. Nah, barakallahu fikum tapi dibalik itu semuanya kita sudah kita jelaskan ada manfaat bagi kaum muslimin, yaitu selama 10 tahun bebas dakwah. Enggak ada kendala wala larangan dari orang musyrikin, bebas. Sehingga karena bebas dakwah itu banyaklah orang yang masuk Islam. Berarti ada manfaatnya dibalik itu semuanya ya. Nah Rasulullah ketika memenuhi syarat-syarat mereka bukan karena hawa nafsu, wahyu dari Allah Taala gitu loh ya. Tapi para sahabat kan menganggap kita ini pemberani, kita eh, yang benar kok malah nah, Rasulullah malah memenuhi nah barakallahu fikum mengikuti apa syarat mereka. Wa ajabahum Rasulullah SAW ilaiha. Rasulullah malah memenuhi enam permintaan mereka. Wa hadza min faratis syaja'atihim. Ini termasuk apa? Enam sikap kuatnya keberanian mereka radhiyallahu anhum wa hirsihim ala nus ala nasril Islam dan semangatnya mereka untuk menolong agama Islam. Karena begitu semangatnya mereka itu enggak pengen ditipu dirugikan orang kafir itu loh. Walaupun di balik itu semuanya apa? Sudah kita mati. Ada manfaatnya atau tidak untuk kaum muslimin? Ada manfaatnya sulh Hudaybiyah. Paham ya? Selama 10 tahun bebas dakwah, bisa mendakwai raja-raja yang di luar, Nambar kalau fikum kota Mekah dan Madinah misalkan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Walakin Allah azza wa jalla a'lamu bihaqa'iqil umur wa masalihihim wa masalihha minhum masyaallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa? Hakikat semua perkara dan juga apa? kepentingan-kepentingan di balik itu semuanya untuk apa kaum muslimin. Tahu. Jadi walaupun istilahnya para Rasulullah memenuhi syarat-syarat yang mereka letakkan, tapi di balik itu semuanya ada hikmah. Di balik itu semuanya ada hikmah. Bukan karena hawa nafsu bukan ya, nah tapi ada hikmah dan tentunya ketika Rasulullah SAW memenuhi syarat mereka tersebut ada apa? Nah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ujung-ujungnya siapa yang batalkan duluan? Belum ada 10 tahun sudah dibatalkan oleh mereka, orang musyrikin. Akhirnya terjadilah pertempuran, peperangan. Gak sabar mereka. Jadi seringnya kalau yang namanya orang kufar, musyrikin, dimanapun mereka berada, kadang mereka itu kalau kalah minta hudnah. Hudnah itu gencatan senjata sementara. Itu seringnya yang batalkan mereka seringnya. Jarang sekali kaum muslimin batalkan apa perjanjian kalau mereka nggak ngawali. Paham ya? Dulu nam ketika perang di Damat melawan Syiah Rafidhah saat itu, pernah ada gencatan senjata beberapa waktu. Ya, mungkin nggak sampai beberapa hari, hanya beberapa jam saja. Sepakat, sepakat. nggak ada yang menembak, nggak ada yang menembak katanya. Paham ya? Akhirnya salinglah sana eh, saling masukkan bantuan dari dari luar, dari ikhwah kita dan semisal ternyata mereka yang awali duluan. Ikhwah kita ditembak, sniper, Paham ya? Itu contoh aja. Contoh bahwasanya orang-orang kufar itu ketika ada peperangan seperti contohnya ini Sulh Hudaybiyah atau yang semisalnya itu kalaupun adakan gencatan senjata seringnya mereka batalkan karena mereka itu pengen mencari kesempatan itu loh paham ya dan mereka nggak akan kuat untuk apa? memegang nah perjanjian tersebut. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa li hadza lamma sarafa sallallahu alaihi wasallam raji'an ila Madinah anzalallahu azza wa jalla alaihi suratul fath bi kamaliha fi dzalik masyaallah. Oleh karena ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, langsung Allah Ta'ala turunkan satu surat sempurna, surat al fath Inna fatahna laka fathan mubina. Antum lihat sendiri kisahnya, itu bukan Fatu Makkah ya, itu Fathu Hudaybiyah. Paham ya? Nah, kita lihat penjelasannya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innakum ta'uddunal fatha fath Makkah." Sesungguhnya kalian itu menganggap eh, al-fath dalam surah al-fath itu Fatu Makkah. Padahal wa innama kunna na'udduhu fathal Hudaybiyah, ya kan? Padahal kami menganggap itu adalah Fatu Hudaybiyah. Bedakan ya. Jadi surat Al-Fatah itu nah bukan Fatu Makkah tapi fatul Hudaybiyah. Lah terus mana yang nah barakallahu fikum Fatu Makkah? Surat An-Nasr. In namidza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba itu baru Fatu Makkah. Nah barakallahu fikum yang Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa? tahun 8 Hijriah setelah apa? Sulh Hudaybiyah 2 tahun kemudian kan. Nah, barakallahu fikum, awal mulanya kan mau umrah disuruh pulang, jangan umrah dulu setahun depan baru boleh masuk. Ternyata alhamdulillah enggak lama kemudian nah mendapat kabar gembira Fathul Hudaybiyah, kemudian enggak lama kemudian dapat kabar gembira Fathul Mekah. Wa shadaqa radhiyallahu anhu. Dan benar apa yang diucapkan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ala hadhihi as-sabab fi Fath Mekah. Maka sungguhnya Allah Taala menjadikan ini sebab eh, diberikan kemenangan Fatu Mekah. Paham ya? Memang Fatu Hudaybiyah pertama itu sebabnya diantaranya kemudian muncullah yang kedua Fatu Fatu Mekah. Kama sanad kuruhu ba'd insyaallah taala sebagaimana kami akan menyebutkan nah barakallahu fikum pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kata beliau. Kesimpulannya Nah, pembahasan yang kita bahas ini yaitu Ghazwah Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Nah, tidak ada peperangan yang ada perdamaian. Dengan perdamaian yang seakan-akan dohirnya merugikan kaum muslimin, tapi di balik itu semuanya ada hikmah dan bahkan menguntungkan kaum kaum muslimin. Karena di situ barakallahu fikum hafizakumullah sempat siapa yang sahabat yang sempat marah? Enggak terima siapa? Ingat enggak kemarin? Langsung dia marah enggak terima dengan keputusan tersebut yang Eh, akhirnya datangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa? Antum? Hah? Antum? Marah dia. Setelah marah, nah, nanya bagaimana pendapat engkau ya Abu Bakrin? Dan semakna. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku yakin bahwasanya Muhammad itu Abdul Rasulullah." Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin percaya dengan apa? Dengan dibalik syarat-syarat tersebut Pasti ada apa? Ada hikmahnya. Kami ya? Akhirnya luluh hatinya. Sahabat tersebut luluh hatinya dan ngikutin apa yang diungkapkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Siapa ini sahabat ini? Antum? Umar Khattab. Jangan lupa ya, Umar Khattab radhiyallahu anhu langsung luluh dan nah, mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, "Innahu Abdullah wa rasuluh." Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya tidak akan sia-sia yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan benar kan? Sudah kita lewati pembahasannya. Dan kemudian inti yang berikutnya adalah apa? Adalah seputar bayat ridwan. Itu bayat tahta syajarah. Berbayat di bawah pohon. Pohon samurah ya. Nah barakallahu fikum yang orang-orangnya langsung mendapatkan rekomendasi. Mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Itu bayunaka tahta syajarah Sungguh Allah Taala telah meridai orang-orang mukminin yang mereka membayatmu di bawah pohon. Pohon apa tadi? Samurah. Na'am barakallahu fikum. Sebab bayatnya kenapa tadi sebabnya antum? Kenapa kok ngadakan bayat? Sebabnya kenapa? Hah? Eh, tersebarnya kabar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Paham ya? Dibunuh oleh mereka.